يفقه قولي وسدد به لساني وهي قلبي جاه النبي وصحبه والآلي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عدد كل حرف كتب ويكتب على أبيهم دهر الداهرين أما بعد Yang saya muliakan dan saya hormati Segenap hadirin hadirat Pengajian rutin Majelis Fikih LPD Al-Bahji 4 Kalbar para pemirsa pendengar radio pun 88,0 FM maupun yang menyaksikan acara ini secara streaming di Facebook ataupun di YouTube dimanapun anda berada semoga Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan kita semua kita lanjutkan pengajian rutin kita pada malam Rabu kajian kita Fathul Qarib Al Mujib di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mandi-mandi yang disunahkan di dalam Islam. Walaupun tidak semuanya, tetapi sebagian besar sudah kita pelajari. Khususnya sebentar lagi akan memasuki Idul Adha, sehingga kita sudah tahu bahwasanya mandi sebelum sholat Idul Adha itu adalah termasuk mandi sunnah. Maka kita lanjutkan <clears throat> kajian kita yang mana seharusnya pada <clears throat> kajian kita hari ini adalah mengkaji babul masah al khufain yaitu membasuh kedua sepatu sebenarnya. Tetapi saya pikir karena ini pengajian umum maka saya langkahi. Kenapa? Karena membasuh kedua sepatu ini sangat jarang terjadi karena membasuh dua sepatu ini <coughs> harus pakai sepatu kulit. Ya. Dan dalam keadaan dingin. Sebenarnya kita di Pontianak mana ada dingin? Di sini, dingin dingin di sini maksudnya apa? Dingin yang betul-betul dingin. Sehingga kalau lepas kaos kaki itu <coughs> ini gatel betul leher. Kalau ngomong lu gatel saya. Kalau apa namanya? Kalau pakai kalau nggak pakai kaos kaki kedinginan. Ini hanya berlaku bagi negara-negara yang punya suhu dingin yang di bawah rata-rata seperti di Arab sana atau di Eropa ketika musim salju. Mereka kalau mau wudhu tidak bisa air es. Sehingga kalau mau wudhu kedinginan. Nah bagaimana? Maka ada namanya ilmu membasuh kedua sepatu jadi dia wudhu, dia nggak perlu lepas sarung kakinya, dia cukup membasuh apa ambil air dia basuhkan di atas kos kakinya tersebut. Tapi bukan kos kaki Indonesia, bukan. kos kaki Indonesia ini kena air ya basah lah. Kaos kaki di sana tuh namanya jawrok, jawrok itu seperti sepatu dari kulit tapi dia kos kaki. Sehingga di air nggak masuk dan ketika dipakai hangat. Nah, dan tidak ada bentuknya tidak polos gitu. Nah, kalau itu dijual di Indonesia nggak laku. Mana ada orang mau sepatu polos gitu kan, kulit lagi. Gitu. Mahal-mahal beli polos. Sehingga saya langkahi uh, apa namanya? Paling kalau mau naik haji lah paling baru dipelajari. Itu pun jarang. Rata-rata musim haji musim panas. Ya. Atau kalau ada yang mau ke kutub utara, kutub selatan, nah boleh ngaji nanti ya. Ah, kita lanjutkan saja, bukan saya yang nggak mau ngaji, tapi ada pembahasan yang lebih penting, yaitu fasulun pitayamum. Kita lanjut setelahnya itu membahas tentang tayamum. Nah, ini tayamum ini harus kita kaji, karena banyak yang tidak mengerti. Dipikir sakit sikit ya langsung tayamum. iya kan? Kok oh, sakit apa? Sakit panu. Terus aku tak boleh kena air nanti makin banyak panu. Terus gimana? Aku tayamum lah. Ah, macam mana? Apakah boleh gara-gara panu itu langsung tayamum? Kita lihat. Ah, kita ngaji dulu. Lalu sakit apa? Sakit gigi Pak Ustaz. Saya tidak boleh anu sakit nih kata Pak Ustaz kalau sakit kan tidak boleh wuduk, boleh tayamum. Jadi saya tayamum. Apakah boleh sakit gigi ini? Apa namanya? Langsung main tayamum ya. Nah, ya kan? Kita lihat di sini. Fitayamum. wa fi ba'd nusakhil matni taqdimu hadzal fasli 'ala alladhi qablahu. Ya, di sebagian kitab naskah yang lain, ini kan naskah A, ada naskah B, naskah C yang lain, mendahulukan bab tayamum daripada bab sebelumnya yaitu babul membasuh di atas sepatu tadi. Kalau di naskah yang saya punya didahulukan membasuh di atas kedua sepatu baru tayamum, tapi ada sebagian kitab lain tayamum dulu, baru membasuh kedua sepatu. Ini maksudnya ini. watayamum tayamum lughatan tayamum secara bahasa adalah pasat Bertujuan menuju. Itu secara bahasa. Tayamam tu ila Singkawang. Boleh. Kalau dalam bahasa Arab, aku mau pergi ke Singkawang. Boleh. Tayamam tu ila masjid. Uridu an atayamama ilal masjid. Aku ingin menuju mas masjid. Boleh secara bahasa. Tapi bukan ini yang kita maksud. Nah, paham ya? Jadi masukan adalah syar'an secara istilah, secara terminologisnya yaitu secara istilah secara syarak isolu menyampaikan me, apa namanya mengusap turabi toh, turabin tohurin tanah yang suci mengusap menyampaikan tanah yang suci. Harus tanah suci. Apakah semua tanah nanti dikaji? Enggak boleh, jangan tanah liat langsung tanah. enggak. Lil wajihi wal yaden. Hanya untuk wajah dan tangan saja. Selain wajah dan tangan tidak. Berarti kepala tidak, kaki juga tidak. Ya. Apakah semua tanah tidak? Enggak semua tanah, ada tanah-tanah khusus. Jangan tanah liat kita ambil langsung kita usap muka kita ya. Nah, enggak, ada tanah khususnya. Wajah tangan badalan an wuduin sebagai pengganti daripada wudhu, pengganti daripada wudhu au li udwin bi itin atau membasuh bagian wudhu, bagian tubuh atau membasuh bagian tubuh dengan syarat-syarat khusus. Jadi tayamum itu mengusap tanah suci. Tanah di sini adalah debu maksudnya. Mengusap debu yang suci, debu suci ke wajah dan tangan saja, tidak lebih. Sebagai pengganti dari daripada wudhu Dia nggak bisa wudhu Mau sholat nih bagaimana? Tayamum. Nah. Atau mengganti bagian tubuhnya, misalnya begini. Uh, muka dia luka, dia tabrakan, terseret motor. Habis, sengit muka dia. Ya. Akhirnya kata dokter tidak boleh kena ah. Karena apa daging dia nampak di wajah ini. Anggap lagi. Jadi diperbanlah pakai apa? Pakai kapas atau pakai hansaplas. Ini hansaplas itu ada hukumnya. Ya, kebetulan di tempat yang anggota wudhu seperti di wajah atau telapak tangan atau di kaki, ya kan? Sehingga kalau kita mau wudhu mau nggak mau kena luka, tapi luka itu nggak boleh kena air, pakai Hansa Plus. Sehingga bagaimana? Kita tetap wudhu, bagian itunya wajahnya itu kita nggak kena air, tapi setelah wudhu kita tayamum untuk menggantikan anggota wudhu yang tidak terkena air tersebut. Atau dibalik, tayamum dulu dengan niat untuk membasuh bagian wajah, anggaplah di sini ya luka untuk kan di sini tak boleh kena air. Dia tayamum untuk bagian ininya. Tayamum seperti biasa, wajah, tangan, habis itu wudhu, dia wudhu wajah, bagian lukanya nggak usah dibasuh ah, air. Ah, ini maksudnya. Jangan mentang-mentang pakai Hansaplas. Aku no Hansaplas ini ah kena pisau. Saya Hansaplas lah ini. Terus dia wudhu, habis itu tangan tak dibasuh atau jari dia tak jari telunjuk tak dibasuh. Ngapa kau jari tunjuk kau tak ada kau basuh? Kau tak tengok ke tangan aku tersengit tersayat pisau. Eh tak boleh kata Pak Ustaz harus kena air. Sakitlah. Nah, ada ilmunya. ribet Pak Ustaz tayamum dulu. Alamak, tayamum debu di dapur bab lungguk. Masih gitu kata ribet Itu berarti dia tidak nga, ngaji. Yang ribet ngomong ribet tu berarti dia enggak ngaji itu. Enggak paham hukumnya. Nah, ini penting kan? Seperti ini penting. Nah, ini dia. Wasyara itu tayamum. Dah, selesai kita ringkas, tidak perlu banyak-banyak. Ini foto saya waktu mondok masih ada ini. Ya. Wasyara itu tayamum. Syarat-syarat tayamum itu ada khamsatu asya. Ada lima perkara. Syarat-syarat tayamum ada lima. Sebelum kita membahas syarat tayamum, saya akan membahas hukum-hukum tayamum dulu. Hukum tayamum ada empat, ada lima. Ya. Ada kalanya wajib. Wajib bertayamum kapan? Apabila kalau pakai air nanti mati dia. Um, misal haus dan nih ada air kalau pakai wudhu tak minum. Kalau pakai minum tak wudhu. Nah, bagaimana? Wajib dia tayamum. Ini hukumnya wajib. Tapi kadang ada orang, enggak saya tetap berwudhu. Terus kamu haus bagaimana? Enggak apa-apa saya mati, mati syahid. Ini bukan mati syahid, ini mati bodoh. Karena enggak ngaji. Wajib tayam. Apa itu wajib? Dilakukan dapat pahala, ditinggalkan dapat do. Selesai. Enggak. Kadang ada ada kalanya mubah, mubah, mubah ini boleh tayamum, boleh berwudu. Ah. Boleh tayamum, boleh wudu. Kapan itu? apabila dia mampu untuk berwudu. Dia mampu wudu, air ada. Paham? Memakai air ada. Tapi air itu dijual lebih mahal. Misal, misalnya ya. Di pondok ini kekurangan air, habis dah air kayak tadi sore. Tidak ada air dah. Keran air, sungai kering, mau uduk tak ada air. Mandi deh gimana Ada air, tapi air mineral atau air galon. Dijuallah di warung depan. Harga normal per galon ribu rupiah. Bisa nggak butuh pakai air galon? Bisa. Tapi karena wah ini mumpung orang butuh air nih, dijual dua kali lipat. Jadi 12.000 rupiah per, gas, per galon. Jadi dijual di apa namanya nggak seperti harga biasanya. Maka dalam keadaan seperti ini dia boleh tayamum, dia boleh berwudu. Boleh wudhu sah, boleh tayamum sah. Kenapa kau tayamum? Kan warung depan jualan air galon. Iya jual air galon, tapi harganya lebih mahal. Nah, paham ya? Jadi mubah. Gitu. Bagi, bagi berikutnya hukumnya makruh. Makruh itu tayamum dua kali. Tayamum sekali. Mubah, tayamum dua kali. Makruh. Yang ketiga, itu ketiga ya. Yang keempat haram, tapi sah. Yaitu dia tayamum pakai tanah curian orang. Nah ini. Tidak boleh. Tetangga dia sebelah, ah, aku tayamum tanah sebelah. Haram. Karena tanah sebelah punya tetangga sebelah, punya orang sebelah, bukan punya kita. Tapi tetap sah tayamumnya. Yang terakhir yang kelima, tayamum tapi tidak sah. Ya kalau tayamum tapi ada air. kiri pondok ini walaupun kemarau air ada bisa wudhu, tapi dia tayamum. Maka dia haram dan tidak sah bertayam. Tayamum. Nah, sekarang masuk ke syarat tayamum. Syarat-syarat tayamum ada lima. Syarat tayamum ini satu adanya uzur. Nah, adanya uzur. Wujudul ardi bisafarin au maradun. Adanya uzur dengan dia berpergian. Maksudnya berpergian di sini berpergian nggak ada air di jalan. ya seperti dulu kan orang papan pasir, air nggak ada. Jangan sekarang pergi ke Singkawang untuk tayamum. Kenapa? Karena di perjalanan banyak ah, air. Tinggalnya bawa atau sakijing kan banyak air. Maksudnya berjalan nggak ada air. <coughs> Au marah nah, ini cerita masuk. Uzur di sini, di sini tak tolak Uzur di sini banyak. Ya, kita akan pretel satu persatu uzurnya. Di antara uzurnya yaitu <coughs> yang pertama adalah ada tiga uzur, ada tiga macam uzur. Yang pertama nggak ada air, ya nggak ada air. A memang nggak ada air sama sekali. Sungai Kapuas kering, sungai Kakap kering, habis tak ada air misalkan. Nah, ini baru dia boleh bertayam. Atau B ada air, ya ada air, tapi dibutuhkan untuk minum. Ada air, tapi dibutuhkan untuk minum atau untuk mandi, ya tapi tidak semuanya yang boleh nih minum. Nanti yang ketiga, ini yang pertama dulu. Ya. Ada air tapi dibutuhkan untuk minum bagi siapa? Bagi hewan-hewan yang terhormat. Kalau hewan-hewan yang tak terhormat, tidak boleh kita kasih dia minum. Wajib kita wudhu. Tapi kalau hewan terhormat, butuh minum, wajib kita kasih dia minum, kita bertayam, tayamum. Atau ada air. <coughs> Tapi dijual harganya dua kali lipat. Tadi saya jelas. Ini uzur nggak ada air nih. Ya. Uzur nggak uzur nggak ada air. Yang A nggak ada air betul-betul. Yang B nggak ada air. Dengan catatan tadi ada air tapi dibutuhkan untuk minum. Ada air tapi dijual harganya dua kali lipat. Misalkan. Atau tiga ada air tapi antara dia dengan air tu ada penghalang. Misalkan, gak ada air nih, kecuali di danau itu. Jaraknya dekat 10 meter, tapi di air itu ada buaya. Pas tengah muka di samping sungai. Melangkah kanak kaki kita, habis daging kita makanan. Bagaimana itu? Ya kan resiko dong kita. Anu. Maka kita boleh tayam, tayamum orang bertayamum ada air bang sana. Uh, aku ada buaya tuh dia nak makan buaya misalkan. Boleh tayamum. Atau <coughs> singa misalkan. Atau ada apa? <coughs> ada perampok. Pokoknya ada penghalang lah antara dia sungai itu. Kalau saya ke di Pak Konon kata orang di tengah di antara kita dengan itu ada begal. Kalau kita jalan nanti kita dibegal. Ya, atau tukang palak, atau ada hantu misalkan. Ada sana tuh, anak genderuwo tuh. Kau ngambil aja habis kau kualat kau. Ah, misalkan. Ya, tapi orang beriman tidak takut. Ya. Atau yang terakhir, ada air tapi dia sakit. Ya. Sakit Eh dia sakit aja eh, iya, iya. udah. Nanti nanti pembahasan sakit yang nomor dua. Itu satu tadi. Uzur tayamum yang pertama nggak ada air. Nggak ada air terbagi dua. Ada nggak ada air secara syariah. Nggak ada air secara syariah. Memang betul-betul nggak ada air udah. Udah keliling udah tak ada air Ustaz. Itu nggak ada air syariat. Ada nggak ada air secara maknawi. Nggak ada air secara maknawi itu tadi empat. Ada air tapi dibutuhkan untuk minum hewan-hewan muli mulia. Ada air tapi dibutuhkan apa tapi dijual dengan harga dua kali lipat. ada air tapi antara dia dengan air tersebut ada penghalang penghalang, entah tembok atau peperangan misalnya. Ada air tapi dia sakit. Kalau dia maksa air tambah apa? parah. Apakah semua sakit? Masuk nomor dua. Di antara ujur tayamum adalah sakit. Apakah semua sakit? Iya. Ya. Dalam keadaan sakit ada tiga hukum. Nih, nggak semua sakit. Apa kategorinya? Wajib dia tamum. Satu, dia wajib tayamum apabila kalau dia pakai air mati. Ya. Atau tambah sakit parah dia. Apa tambah tambah parah sakit dia, tambah sakit parah dia. Tambah parah sakit dia. Jadi kalau dia pakai air ini langsung mati dia. Misal kepala dia bolong, mata dia keluar, misalnya kan tangan dia kodong. Kalau kena air, wassalam hidup saya Ustaz. Ah, gimana tayang? Atau sakit yang lain. Itu tergantung apa? Tergantung dokternya. Bukan kita yang ada-ada, enggak. Sakit gigi, dia ntar kalau saya kumuh-kumuh mati saya ini. Kata dokter mati Tak ada di kasus saya ya. Tak bisa. Harus apa namanya resep dok. Hanya dokter yang tahu. Dan hanya bagian-bagian yang wajib. Bukan sunnah. Wajib berarti wajah, telapak tangan, kepala, dan kaki. Kalau selain itu masih kena air masih selamat. Ya berarti misalnya sakit gigi. Kumur-kumur. Kumur-kumur kan bukan wajib. Sunnah. Enggak usah kumur-kumur Paham atau tidak? Jelas ya? Misalnya ada bisul di sini ya apa? Di tengkoknya. Ya, membasuh tengkuk kan sunnah, Enggak wajib. Ya, bisul kalau kena air tambah parah Ustaz, bisa meninggal Ustaz. Ya kan tengkuk kan bukan wajib sunnah. Ya kamu wudhu pakai air, enggak usah basuh tengkuk. Koknya bukan berarti harus tayamum tidak. Nah, berarti kalau sakit wajib wudhu kapan? Kalau dia pakai air tambah parah sakitnya atau bisa menyebabkan Kematian. Ya. Mubah. Mubah sama. Ya. Kalau dia sakit, kalau dia pakai air lama sembuhnya. Kalau tadi tambah parah atau bisa mah mati. Wajib ya, tayamum. Mubah kalau dia pakai air lama sembuhnya. Enggak parah, tapi sembuhnya lah lama, ya. Maka mubah dia tayamum. <coughs> boleh tayamum, boleh tidak tayam. Ini harus catat nih, enggak enggak catat, enggak hafal ini. Oh, tenang ya Ustaz, hafalan saya kuat. Hmm, keluar dari pintu ini udah hilang lah hafalan. Ya iya kan? Saya aja bingung dengan terjemahan ini. Yang ketiga haram. Terakhir haram. Sakit haram tayamum. Kapan? Ya kalau sakit-sakit ringan yang tidak berbahaya kalau pakai air. Misalnya apa? Sakit kepala. Tak bisa bangun saya, beb. Allah pening kepala ini. Cemana boleh ya saya tayamum nih? Emang sakit kepala parah tak? Kan minum panadol hilang. Tapi tak bisa bangun, wudhu kan? diwuduk, kan? Tak boleh. Kecuali kategori satu sama kategori dua, kategori wajib atau kategori mubah. Apa itu? Kalau dia pakai air tambah parah atau bisa memperlambat kesembuh. Tapi kalau dia pakai air biasa ya, cuma karena dia pak sakit kepala tayamum, tidak boleh tayamum. <coughs> nah, kalau di rumah sakit bagaimana? lihat sakitnya Tanya dokter, Pak dokter nih kira-kira ibu saya atau bapak saya ini kalau kena air, kira-kira lama nggak sembuhnya? Oh enggak, enggak apa-apa kena air. Maka dia tidak boleh tayam, tayam, nggak boleh tayam. Wajib berwudu. Tapi kalau dokter bilang, ya Pak Ustad bisa lama sembuhnya karena kondisi fisiknya lemah. Atau bisa tambah parah. Atau bisa menyebabkan efek kematian. Maka wajib tayam. Nggak boleh dia berwudu. Nah, ini kategori sakitnya. Jadi yang per, ada tiga uzur tayamum apa? Uzur tayamum satu nggak ada air, kedua sakit sudah dijelaskan ketiga sakit, ketiga itu tadi saya bahas ada air tapi dibutuhkan untuk minum hewan-hewan yang terhormat. Misalnya ada air, air ini hanya cukup untuk kita wudhu. Misal, anggaplah satu botol, kan bisa satu botol. Tiba-tiba datang hewan terhormat, misalnya kucing, kehausan. Ya. Bagaimana ini? Kalau saya kasih minum, saya tak wudhu. Tapi kalau saya tak kasih minum, kesian haus. Wajib ya kasih kita kasih dia air nih, minum. Lalu saya bagaimana? Saya tayamum. Saya cukup tayam, tayamum. Nah, yang hanya dikasih itu hewan-hewan terhormat. Berarti ada hewan-hewan yang tidak terhormat yang apabila dia kehausan biarkan dia lah mati pun urusan dia paham tidak boleh kita kasih ah, air misal kita ini ada air buat wudhu ada hawa ada hewan datang tapi hewannya nggak terhormat bagaimana tidak boleh dikasih wajib kita wudhu bukan kita bisa tanya, pak tak tidak boleh kita minum tapi dia haus kasih kau lah ya ini hukumnya apa saja hewan yang tidak terhormat itu ada enam. Ya, ada enam. Jadi kalau enam ini datang, nggak usah kasih di air. Tapi ke airnya maksudnya air dalam keadaan darurat mau pakai wudhu. Jangan nanti dia datang ke rumah kita, tidak kita suguhkan dia minum. Bukan, bukan ini maksud saya. Maksud saya ada air, paham darurat, ngerti ya? Ini cuma ini to air satu-satu untuk wudhu nih. Bagaimana? Datang ini, Enam orang ini. Enam kira-kira Apa yang pertama? Yang pertama adalah tarikus sholat. Orang yang meninggalkan sholat. Loh, kata hadis hewan. Orang meninggalkan sholat itu orang. Kok dikatakan hewan? Manusia itu definisi mantiknya. Apa itu manusia? Manusia adalah al-hayawanun natik. Manusia itu adalah hewan yang berakal. Kita ini hewan. Tapi berakal. Jadi kalau tak ada akal sama dengan he, hewan. Selesai. Memang begitu. Definisi manusia itu adalah al-hayawanun natik. Ma huwal insan? Al-insanu hayawanun natik. Manusia. Apa itu manusia? Manusia itu adalah hewan yang berakal. Jadi kalau tak ada akal, berarti bukan manusia. Bukan manusia. Siapa itu? Yang tidak sholat. Orang yang nggak sholat nggak terhormat. Jadi kalau ada orang yang nggak sholat, nggak boleh kita kasih dia minum. Tapi Ustaz, dia kehausan nih. Nanti dia mati bagaimana? Enggak, tetap pakai untuk wudhu. Dia bagaimana? Kita kasih dia duit, semua dia beli minum seorang. Banyak cara. Yang jelas air yang kita gunakan untuk wudhu itu tidak boleh kita kasih dia. Kalau kita kasih dia, ini gimana tayamumnya? Tanggung sendiri risikonya. Ya. Apabila dia meninggalkan itu karena malas. Meninggalkan sholat kenapa? Karena ma malas atau sengaja. Tapi kalau meninggalkan sholat bisa karena sakit, pingsan, tidak sadar-sadar, itu enggak. Paham? Kau ngapa? Anu tak sembahyang, malas aku. Cukup sedekah ya, aku masuk hoga. Nyaman benar, emang suka punya kau. Ya. Kalau sedekah masuk surga ya orang kaya yang masuk surga. Yang berbeda yang kedua, hewan yang tidak terhormat ini adalah azani al muhson, zina muhson. Zina muhson ini apa? Udah kawin zina. Oh, ini zina. Zina itu terbagi menjadi dua. Ada satu orang belum kawin tapi berzina. Nah, ini masih dosa besar tapi belum dianggap tidak terhormat. Jadi kalau dia datang, oh dia ahli zina, tapi belum kawin. Wah, boleh dikasih. Tapi kalau yang kedua ini namanya zina muhson, udah kawin zina. Nah, ini gimana ini? Sudah punya istri sih, zina. Kurang puas tak? Kan begitu. Hukumannya berat. Kalau yang pertama tadi belum nikah zina hukumannya 100 kali dicambuk. Terus di depan umum cambuk loh. Tapi kalau zina muson ini hukumannya dirajam. Digali kubur dalam-dalam terus dia masuk ke situ tinggal pala dia tok habis itu kita lempar dia pakai batu sampai mah mati. Dan tidak boleh pakai batu besar, batu kecil. Oh, sampai dia meninggal. Wah, kejam syariat Islam nih sampai mati. Ya. Memang begitu. Coba ini diterapkan. Orang mikir, mau zina, saya udah kawin. Nanti kalau saya zina, saya dihukum mati. Ah, tak jadilah saya. Nah, kan begitu. Sekarang kan banyak kasus perselingkuhan. Apalagi kemarin itu apa? Pelakor, perebut laki orang. Pebinor, perebut bini orang. Bahkan sampai ada yang sudah, maaf, maaf, maaf, ini majlis yang mulia, sudah satu ranjang sudah satu rumah, istrinya masih ada. Bayangkan cuy. Enggak menikah enggak. Tapi apa istilah bahasa halusnya kumpul kebo. Paham? Kenapa? Eh, paling ah, apalagi hukuman ini penjara berapa bulan sih? Coba syariat Islam, ente selingkuh, oh dihukum aja sampai mati nih. Mikir dua kali dia. paham tuh? Mikir dua kali. Oh nyawa dibalas nyawa, oh kejam ya, bunuh orang dibunuh lagi, memang kejam. Coba ini diberlakukan. Orang membunuh mikir, kalau saya bunuh dia, saya ketangkap, saya dibunuh. Ah, tak jadilah, takut kan? Oh mencuri, dipotong tangannya. Kejam benar ya pencuri. Ah, cobalah rumah kau dicuri. Mobil kau dicuri, motor dicuri, bagaimana? Ah, coba ini, curi, potong tangan. Orang mikir, saya kalau mencuri, ter tangan saya dipotong. Ah, tidak jadilah. Sekali ya coba di TV itu, potong tangan kanan mencuri, besok tidak ada lagi yang mencuri. Tidak ada lagi yang merampok, tidak ada lagi maling. Ya kan? Aman kamu semua. cuma ya gitulah. Susah negara kita. Yang, yang kedua, yang ketiga kafir harbi. Kafir harbi. Kafir harbi itu siapa? Non muslim yang memusuhi Islam. Jadi non muslim terbagi menjadi dua ada kafir dimmi, ada kafir harbi. Kafir dimmi itu ya kafir non muslim tapi dia baik sama kita. Tidak cari masalah. Ini wajib kita baik sama mereka, wajib kita tolong mereka. Apalagi dia tetangga kita, wajib kita tolong. Nabi SAW bersabda, "Man adza yang faqad adza ni." Yang mengganggu kafir dhimmi, kafir tapi nggak ganggu orang Islam, seperti tetangga-tetangga kita ini kan, maka dia seperti mengganggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Non Muslim yang tidak mengganggu orang Muslim secara bohernya saja. Windo lah Ustaz dalam Al-Quran dalam Tordo angkal Yahudi Nasara itu batinnya kita dalam fikih nahu nahkum bawah eh, kita menghukumi dohernya. Adapun batinnya urusan dia sama Allah Subhanahu Wa Taala. Hmm. Ada kafir harbi. Kafir harbi ini apa? kafir memusuhi Islam seperti Israel membantai saudara-saudara kita yang di Palestina. Nah, itu ya. Orang-orang komunis zaman dulu, PKI, ya kan? Non muslim kan? nggak punya Tuhan, membantai para kiai, tokoh NU, jenderal-jenderal Islam. Ini namanya kafir harbi. Lah kalau dia datang, tak usah kasih dia eh, dia mati, dimati dia dimampus Nah, paham ya? Ini yang ketiga. Yang keempat, yang Hewan yang tak terhormat adalah murtad. Murtad berarti dia muslim keluar dari is. Nah, ini tidak terhormat. Tidak usah kasih dia air. Yang kelima, yang percuma al-qalbul aqur. Anjing gila. Anjing gila. Jadi anjing terbagi menjadi dua lagi. Ada anjing gila, ada anjing waras. Kalau anjing waras, kehausan, wajib kita kasih minum. Tidak boleh kita sakiti kalau dia anjing wa, waras. Tidak boleh. Paham ya? Tapi kalau anjing gila, dia tidak terhor. Nah, macam mana cara mengetahui anjing ini gila tak ada? Nah, tak tahu lah. Soalnya tak pernah nemu anjing gila tak ada. Tanya yang ahlinya lah. Ya. Tapi alhamdulillah kampung kita tidak ada. Begitu ada. Tapi nanti insya Allah ini kita akan dapat tanah insya Allah di Toho Bagus sana udah ada kolamnya, udah ada rumah apungnya empat, udah bukit-bukit gitu, ya kan? Udah ada kamar mandinya, rumahnya dua, jadi berbukit-bukit gitu. Cakep kayak bukit Bougainville gitu lah. Kalau jadi Buya datang tanggal 11 September insya Allah kita salah survei wakaf terima jadi pondok Al-Bahja empat di sana. Tapi sana banyak non muslim jadi Walaupun tanahnya luas 3 hektar itu anjing banyak lewat. Nah, ya. nah ini tidak tahu nih ini anjing gila apa bukan ini. Pas budak-budak lagi ngaji datang ya anjing kan. Kasihan ya. Nah, di sana memang banyak. Di sana perlu belajar. karena yang waras, mana itu. Sini enggak. Atau yang keenam, yang, dan yang keenam yang terakhir adalah khinzir. Apa? Celeng, apa? Celeng. Bahasa halusnya celeng. Tahu ya? Oh, celeng. Celeng maksudnya. Apa celeng? Ba babi. Babi itu tidak terhormat sama sekali. Tapi dia waras, waras tak waras tetap tidak terhormat. Jadi kalau dia datang tak usah kasih dia air. Nah. Inilah enam hewan yang tidak terhormat di dalam Islam. Kalau dia datang tak usah kasih dia air nih, air minum. Tak usah. Khususnya yang meninggalkan sholat itu. Ini pembahasan syarat yang pertama. Syarat tayamum ada lima. Yang pertama adanya uzur. Uzurnya apa? ada tiga. Yang pertama nggak ada air. Yang kedua sah, sakit. Yang ketiga ada air tapi dibutuhkan untuk minum hewan-hewan terhor terhormat. Hewan-hewan terhormat ini haram dibunuh. mata anjing yang waras haram dibunuh. Tapi dia anjing, tapi dia waras. Tapi dia anjing Pak Ustaz. Tapi dia waras. Gak boleh dibunuh. Kalau dia gak waras, baru boleh dibunuh. Kalau dia mengganggu kita. Kalau gak ganggu, dia nggak nafas. Nah, kafir dindi, haram dibunuh. Kafir harbi, halal dibunuh. Kalau dia memusuhi umat Islam. Di Indonesia bagaimana? Gak boleh. Indonesia gak ada kafir harbi. Maksudnya secara terang-terangan, secara fisik yang memusuhi Islam tidak ah, tidak ada. Semuanya aman, baik sama warga negara Indonesia. Oh itu ada jamaah Ansarud Daulah jihadi bom, masjid bom polisi itu. Itu bukan ajaran Islam. Islam tidak seperti itu. Ngebom sana, ngebom sini. Difonis mati, sujud syukur orangnya. Nah, ini minal bahlulin. Ini saja pengajian kita pada malam hari ini. Insya Allah pada selasa depan kita akan lanjut syarat yang kedua. Yang kedua. Ya, sekarang sudah paham. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.